mudah adanya. Terlebih belajar tajwid melalui perlengkapan yang sudah kami persiapkan insya Allah sangat mudah sekali. Baik, merupakan bacaan wajib ya. Bacaan wajib yang harus didawamkan, diistikomahkan, dibaca berulang-ulang adalah belajar huruf karena ini untuk semua kelas dapat. Orang yang baru belajar akan mengeja huruf ini dengan mudah. Nah, bagi orang yang sudah lancar tapi belum punya lagu, ini juga enak untuk berlagu. Jadi untuk semua kelas bisa dilihat ya. Eh, dari bagaimana caranya uh, lagu lagu makhraj huruf ya ini sudah dilihat uh, catatannya atau komputernya dibuka nih saya melalui komputer ya lihat nih Bismillahirrahmanirrahim a i u ba ya ya ada a وهبنا من المبنم بيبا بنبا بنبا ya. Diulang dari atas. Babi bu babe. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Sekarang tak. Tadi tubat. Ya. Tadi tubat. Ya. Oke. Tadi tubat. Tutatanitat na minal mutlimati tanita Dari atas tuh توبت توتا tanitat Naminal mut متيتا tanita. yang bawah sasi subas diulang kita ulang ya itu merah warnanya ada ya sasi subas susa sanisas na minal musni sanisa lagi fasisu subas susa sanisas na minal musni sanisa coba lagi Sasi subas. Untuk latihan tidak apa-apa. Lidah ke ujung lidah. Lidah ke ujung lidah. <laughs> Lidah ke ujung gigi dulu ya. Nah, sebetulnya ke langit-langit sedikit. sasi subas. Susan sanisas naminal musnimasisa sanisa. Itu ya. Jim sekarang. Ja, ja, latih, ju, baj. diulang lagi. Ja, ji, ju, baj. Juja, ikhwa. Juja, jani, jajna, minal, mujani majija, jani, Jaji jubaj Juja jani jajna minal mujni majija jani ja Ha sekarang ya Merah itu kan ada di komputernya Ibu dan Bapak di catatannya ada yang sudah memiliki catatan ha Ha hi Ha hi Tuh, merah Merah berubah dari biru ke merah kan? Ada hahihubah. Lagi. Hahihubah. Kayak orang makan cabai kepedesan. Ya. Eha. Eh, hahihubah. Bedakan dengan hada dan nanti. Hahihubah. Itu hada ya. Ini hak kecil. Eha. Eh, Seringkali orang ketuker. Kalau dibaca sama, kenapa? Ngapain? Gitu kan? Kenapa harus ada huruf yang berbeda? Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, mahi, han, hani, ha. atas. Ha, hi, hu, bah huhan huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha itu ya hahihubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha berikutnya kh kh kh merah ya dari biru berubah ke merah kh nih kh dulu kh kh khubah coba lagi ulang kh khi khubah khan khani khah naminal ni makhikhan kha kha dari atas kha khi khukhan khani khah naminal makhni Khan khani kha kemudian dal du bad kakak segera kan karena di akhir jadi kubro itu ya Dadi du bad. Lagi. Dadi du bad. Itulah bacaan kosar. Kosar itu apa bacaan pendek, belum ada pemanjangnya. Jangan da di du, jangan. Da di du dan di du bad. Nih, bacaan panjang nih, du, mata bi baru. Du fa nun mati ketemu dal tu. Du da dani dade, dade, kau kalau sugro kan? nami naminal minal mudni madida ikhwa tanwin ketemu dal madida danida itu coba dari awal lagi ya dadi bade ma di da da ni da. sekarang za za zizu baz ulang dari biru berubah menjadi merah za zizu baz ذوذا زنزلن من المذن مزيزا زنزا Jangan kolkolah di sini. Zal a'udzu ini a'udzu bukan a'udu a'udzu zal. Ya. Dari atas. Zal Ini bisa hadir ya di rumah Buya. Eh, Jumat lupa. Hari ini Kamis di Parung. Ini di Parung insya Allah ya. Pila Parung. Dari Pasar Parung ke arah Ciseeng. Itu sudah ada pom bensin, ada Indomaret, ada SD Impres masuk ke Pila Parung. Hari ini hari Kamis tanggal 20 bertepatan dengan hari libur Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Silahkan yang punya waktu, punya kesempatan hadir hari ini. Saya ada di sana jam 9 pagi insya Allah ya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya Pak Prianto nih. Ada Pak Prianto, ada Ibu Pri, ada Pak Prinanto, ada Ibu Lisa. Hari Jumatnya kita taklim tidak di Kartini 58 untuk Jumat ini. Karena Ibu Lisanya ada luar kota ya sama Pak Pausi. Jadi kita ada kajian di Pesona Kahyangan 1 ya. BP nomor 1. Pesona Kahyangan. Bisa dari arah terminal, dari terminal Depok, nyebrang, nah, di situ ada Plaza Depok, masuk itu pesona kayangan terus nih. Ya. Bisa lewat Pizza Hut ya. Itu. Agak jauhan dari sini nih. Dari pizza jauhan. Itu. Nah, apa-apalah jalan kaki biar pahalanya besar yang ada di pinggir-pinggir kali itu ya. Itu kan nanti pesona kayangan satu BP nomor satu ya di Margonda Raya. Insya Allah itu hari Jumat. Pada Jumat seperti biasa ya waktunya, hanya tempatnya aja. Biasanya di Kartini 58, khusus tanggal 21 ini kita di eh, Pesona Kahyangan. Dan hari Kamis hari ini kita ada talim di Ciseeng ya. Di Parung, Ciseeng sana, di Pila Parung. Ini roh ya. Rori rubar, Rori rubar, Ru Ro, ri, ru, ber Itu berubah warnanya ya. Pelan-pelan nih. Ro, ri, ru, ber Ru, rar. Rarnya lagu nih Ru, rar, rani, rar. Naminal murni mari rar, rani, rar sedikit. Rari, Ruber. رورا رنررن من المرن مريرا رنرا راري روبر رورا رنررن من المرن rani رنرا Kemudian Zai. Zazizu Zazizu Baz eh, Zai. Eh, kadang-kadang kalau sudah di huruf nggak kerapu-kerapu amat. Hanya kadang-kadang kita ingin membedakan aja. Karena jim itu keras. Banyak orang yang baca jim jadi zai. Banyak baca zai jadi jim. Jadi ketuker-tuker. Nanti saat pembacaan ini enggak zai rapuh begini. Enggak. Agak, agak keras lagi dikit ya. <laughs> Jadi kadang-kadang enggak beda-beda jauh gitu ya. Beda-beda tipis. Zanzizubaz. Zanzizubaz. Zuzanzanizaz banyak dikolkolahkan orang. Kan dipikirnya jim bukan kayak dal tadi. Dal iya kolkolah tapi dal titik bukan. Jim kolkolah huruf kolkolah tapi zai bukan. Tuh. Zuzan zani minal muzni Ya. Minal tuh. Ya. Minal. Minal muzni mazizan. Zaniza. Itu. Itu dulu ya hurufnya. Saya ingin membuktikan bahwa belajar pakai komputer mudah. Ini saya lagi ngerekam pakai Camtasia. Jadi gerakan-gerakan ini Mas Adit saya rekam. Suaranya direkam di komputer. Eh, gerakan-gerakannya juga direkam. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nih. Betulkah belajar mudah? Ih, buktikan aja kalau Tentang ada disebutkan kemarin sudah ini Allah ya. Apa betul belajar dengan saya ini mudah? Iya. Jadi jangan lupa ya. Hari ini ada taklim di Pila Parung. Dari arah Pasar Parung. Dari Pasar Parung ke arah Ciseeng. Di situ ada pom bensin. Gak jauh tuh ya dari dari Pasar Parung tuh. Hitungan beberapa menit. Pom bensin. Kemudian ada Indomaret. Ada SD Impress Masuk. agak jauh masuk dikit ya. Kemudian nanti ada pila parung di musola takwa di situ ya. Terbuka untuk umum. Oh iya kemarin juga banyak yang telepon. Saya bisa masuk boleh ya. Makanya saya umumkan ini berlaku untuk semua ibu dan bapak, adik-adik semua aja. Karena anak kecil aja mukti aja udah bisa. Mukti. Mati ibadah apa? Dia keluarin tangannya. Dua fatah. Dibaca satu. Jika dihentikan. Oh, mudah. Mudah. Mudah. Sangat mudah. Jadi silahkan mau eyangnya, mau cucunya, mau kakek, mau a, yang Uti, yang Akung. Belajar tajwid dengan saya mudah. Insya Allah ya. Allah titipkan melalui teknologi. Kalau belajar tanpa teknologi bisa mudah juga. Tapi agak-agak lama. Tapi kalau pakai teknologi itu loh. Warna-warna warna-warninya itu. Segini saya belum pakai efek ya. Efek animasinya belum. Baru-baru sekitar. Jadi dulu ini. Itu Ibu kemarin Ibu Tini ya Terima kasih juga di mana? Di Cipinang yang sudah membantu ini, siap membantukan menyusun kembali eh, itunya ya. Indeks Quran itu kan ada lima lima indeks. Ini kita cari yang eh, pokok-pokok dulu. Karena kalau mempelajari semua susah ya. Itu terima kasih ini hamba Allah. Ibu Tini apa ya? Eh, itu. Terima kasih ibu Ini juga Ibu dokter tuh ya. <laughs> Alhamdulillah. Iya, semuanya bekerja untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah, <laughs> mana sanggup saya bayar ya? Enggak. Itu ini karena untuk Allah semuanya. Karena memiliki tanggung jawab bersama bahwa di negeri ini banyak orang yang baca Quran yang ngerti tajwid. Itu banyak orang yang pintar tajwid nggak bisa baca Quran. Nah ini kita padukan. Benar nggak sih? Bisa nggak sih? Gitu. Oh Ibu Erni ya, mohon maaf nih. Saya buka Ibu Erni. Ini terima kasih Ibu, masya Allah, Ibu baik sekali ya setiap ceramah Sabtu dan Minggu Ibu ketikkan nanti bisa dibagi-bagi untuk jamaah. Alhamdulillah ya Ibu ya. Ini Ibu Erni ya. Ibu Erni malah yang alamatnya saya kehapus nih di Cipinangnya ya. <laughs> nanti di SMS ulang ya Ibu ya untuk menghantarkan indeks Qur'annya karena ini indeks Qur'an di toko buku nggak komplit ya. Ada tapi harus dari beberapa buku gitu loh. Kalau beberapa buku kan bukannya soal beli beli nggak belinya ya Kebeli, kebelilah insya Allah gitu. Ini Pak Irwanto, rumah Bu Yayu di Pesona Depok, blok BP1 nomor 1. Oh gitu ya. ya Pesona Depok. Mm -mm. Terima kasih nih. <laughs> Beda dengan Pesona Kayangan. Tapi memang gandengan. Iya bisa jadi dari situ dua-duanya. Jadi bisa dari Pizza Hut masuk, bisa dari depan terminal. Nih saya kan dapat dapat alamatnya dari ibu-ibu sendiri nih, Bu Yayu nih. Mana nih? Ini eh tuh. Jadi jangan lupa ya. Eh, belajar mudah, buktikan aja kalau tidak percaya nih. Di rumah Bapak Karim, Bapak Karim atau Ibu Yayu. Pesona kan satu tuh betul Pak Hiranto di sini. Tapi itu tembusan memang. Kan A Agin juga di situ, ya. <laughs> Eh, teteh mudanya kan di situ. Dekat di situ, dekat masjid, tidak jauh. Nih, Pesona Kahyangan satu BP nomor satu Margonda Raya. Dapat masuknya dari gerbang Pesona Depok. Nah, ya itu, masuknya dari situ. Seberang terminal. Nanti tembusnya ke sana-sana juga, Pak Hir. Hai, Pak Anton nih, baju merah. Bisa dari Plaza Depok, ya. Di, e, terminal Depok samping Plaza Depok masuk. Itu nggak jauh, 600 meteran. Bisa juga dari Pesona Kahyangan masuknya. Pizza Hut. Jadi bisa dua, dua, dua ini. Kalau yang kendaraan dari situ. Dua-duanya juga bisa masuk ya. Mungkin kalau dari arah Jakarta, uh, dari Pizza Hut dulu. Kalau dari arah Bogor, yang itu tadi te depan terminal ya. Insya lah ya. Buktikan kalau nggak percaya. Silahkan buktikan bahwa belajar dengan saya mudah. <laughs> Ya, percaya. Ini saya lagi rekam di rekaman nih. Nih ya gerakannya. Coba lihat. Uh, untuk ibu dan bapak yang sudah sering kali belajar lewat depan saya, Tentu bisa membayangkan. Gak usah lihat tulisannya lagi. Bisa dibayangkan. E, di buku wajib tentang hafad Allah ini di halaman 31-32. Dilihat ya. Nih. Kalau tidak jelas juga nanti bisa dengan Ibu Purwati di 844-7402. Ibu Tuti juga, Ibu Tati, Ibu Tuti Ranco. Saya boleh mbak datang? Boleh ya. Siapapun boleh datang. Terbuka untuk umum. Itu ibu dan bapak. Eh yang semuanya boleh. Ya, itu yang ingin belajar. Ini tentang lafad Allah ini di buku wajib bisa dilihat di halaman 31-32. Nah, saya sederhanakan di komputer tuh. Ada tulisan Rasulullah. Dia bisa tebal sih. Kelihatan tuh. Di atas selamnya ada domah merah kan? Dilingkari pula. Rasulullah. Itu aja udah udah ada gambaran. Pajuin lagi kursanya. tereng tereng. Oh, berubah. rasulnya itu hijau. Allahnya biru. Rasulullah. Allah kok biru? Bukan ini tulisannya ya di komputer. Jadi untuk mempermudah. Jadi lafad Allah ini dibaca tipis atau te tebal ditentukan oleh yang merah tuh. Bukan ditentukan oleh yang hijau. Nggak nyambung Pak Ari. Hijau ini ya di komputer saya ini sudah saya eh, hijau ini tulisan Rasulnya. Jadi huruf ya. Jadi yang hijau itu huruf-hurufnya. Yang merah itu tanda baca domah. Jadi yang menentukan lafad Allah ini akan dibaca tipis atau tebal tergantung tanda yang di atas huruf atau di bawah huruf. Karena ini di atas lam berarti tebal. Jadi bisa dikatakan lafad Allah dibaca tebal manakala sebelum lafad Allah ada baris atas. <laughs> Itu gampang kan? Lafad Allah dibaca tebal kalau sebelumnya baris domah. Di sini kan baris domah tuh. Atau fathah. Karena kasusnya Rasulullah, Rasulullah hukumnya tabkhim, dibaca tebel. Kenapa tebel? Karena sebelum lafad Allah nih pakai kursor Nih. Karena sebelum lafad Allah ada baris di atas, ada domah. Langsung karena kasus ya. Kalau lafad Allah dibaca tebel, manakala sebelum lafad Allah baris atas. Lafad Allah dibaca tipis kalau sebelum lafad Allah baris bawah. Itu umum. Tapi kalau seperti ini sudah kasus Rasulullah lafad Allahnya dibaca tafkhim tebel Karena sebelum lafad Allah baris domah. Baris di atas tuh. Mudah sekali. Buktikanlah. Uh, saya tidak mau janji. Yang, yang penting bukti. Kalau untuk sendiri mah udah ya, uh, udah mudah banget. Bisa jadi guru, bisa ngajar. Itu yang kita harapkan. Jadi tutor-tutor. Nih, lafad Allah dibaca tebel bunyi O Allah. Jangan ya Allah itu ma'ari ya. Ya Allah, masya Allah. <laughs> Jangan ya Allah, Allahu Akbar ya. Kan gitu ya. Kalau saya pulang nih, nih ke Sukabumi kan hari ini pengen pulang nih karena ibunda sakit. Masya Allah ya. Ujian terberat uh, malam tadi malam itu. Tapi Allah memang mengandaki pasti ingin menguji hambanya. Insya Allah dan saya diberikan kekuatan iman. Mohon didorong Fatihah Ibu ya. ya. Mamahnya Mukti lagi dirawat di rumah sakit. Sakit ibundaku di Sukabumi juga tengah sakit nggak bisa bangun tapi tadi tadi malam telepon udah alhamdulillah mendingan saya ingin konsentrasi mari kita ber, bersama membaca doa Fatihah dengan keberkahan Fatihah mudah-mudahan eh, ya mamahnya mukti diberikan ketabahan sehat ibunda juga begitu juga mungkin ibu dan bapak juga yang tengah sakit tengah diuji apapun ujian semoga kita mampu mengatasinya kita yakin setiap ujian tuh Allah itu ingin menguji. Pasti ada, ada sesuatu hal yang Allah inginkan. Kita doa dulu ya. Biar konsen. Ya. Alah diniyah wa alaikum salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.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 Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas al mustaqim. Siratal ladhina na'amta alihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Jadi kendati pun kendati seperti itu karena saya sudah komitmen dengan orang, sudah tugas, hari ini jam 9 saya harus ke Parung. Nah, selesai dari Parung saya harus ke Ibunda kan sakit di Sukabumi. Hari Jumatnya insya Allah saya harus di Depok kembali. Gitu ya, jadi tidak libur ya. Kemarin juga ada yang telepon, Sabtu Minggu ngaji juga seperti biasa. Ya, Sabtu Minggu, Sabtu Ahad tidak libur ya. Jadi orang libur empat hari, insya Allah saya tidak libur ya. Karena saya bisa libur di hari lain. Karena saya sadar jamaah itu kan hari-hari biasa sibuk. Nah sekarang saat libur saya tunggu gitu loh ya. Nih, Rasulullah. Lafad Allah dibaca tebal bunyi O. Kenapa? Karena sebelumnya baris di atas. Betapa mudah belajar kita ini. Tuh, pajukan, perbandingan. Mana yang tipis, mana yang tebal. Rasulullah tebal, tafkhim, karena sebelumnya pada Allahnya ada domah tuh yang merah. Mm -hmm. Ada? Bajuin? komputernya kursornya teng teng. Nah, bismillah tipis. Kenapa? Karena ada baris di bawah. Bismillah. Ya. Pajukan lagi. Rasulullah. Tipis tebel, tebel karena sebelum kepada Allah baris atas tuh fathah, ya. Ada yang merahnya kan? Jadi sekali lagi yang menentukan lafaz Allah yang warna biru nih, lafaz Allah bukan Allahnya biru. Lafaz Allah saya tulis warna biru, yang menentukan itu bukan yang lain-lainnya tapi yang merahnya itu. Kalau yang merahnya di bawah tipis, kalau merahnya di atas tebel, Nggak nyambung Pak Ari, makanya sesekali datang. Betul kemarin, Pak Ari kalau seandainya pelajaran ini di televisi, pinter semua. Ya mudah-mudahan lah suatu kali ya. Tapi saya belum berani karena programnya belum selesai sempurna semua. Baru 70%. Ya, boleh aja nanti di internet juga kan bisa. Nanti Mas Adit, nah, ada ada beberapa. Pak Ari bisa kan download di internet? Bisa nanti insya Allah ya. Nanti uh, hasil rekaman saya seperti ini di Camtasia ya, siade pakai Cool Edit suaranya langsung nanti bisa ibu dan bapak ambil di internet. Insyaallah nanti ya. Tuh. Jelas kan perbandingannya? Rasulullah dengan bismillah dengan Rasulullah. Tuh. Rasulullah karena sebelum lafal ini baris di atas. Bismillah baris di bawah. Tuh. Tuh Rasulullah perbandingannya. Mana yang tipis, mana yang tebal. Bisa tahulah mana yang datang Pak Syafi'i, Mana yang datang Pak Hirwanto, mana yang datang Pak Diarto, mana yang datang Pak Sarwono. Pak Sarwono ya, mana yang datang nanti eh, Pak Darmani. Tahu, mana yang datang nanti Ibu Tris, mana yang datang Ibu Purwati bisa. Karena spesifikasinya kita sudah tahu perbedaan masing-masing. Gitu. Ya dari dari bentuk tubuh, tinggi tinggi tubuh dan macam-macam. Itu kan? Nah, ini juga untuk mengenal lafad Allah dibaca tipis dan tebal ada cirinya. Yang merah itu tuh lihat. Bisa terbayang? Ya. Mungkin ibu yang yang sudah pernah datang melihat komputer. Loh. Kuning ada merahnya. Yang merah yang menentukan. Yang merah yang menentukan tuh. Rasulullah. Merah kan? Yang bawah bismillah. Merah juga. Rasulullah. Bismillah. Tuh. Rasulullah. Itu. Jadi lafad Allah ini yang menentukan tipis dan tebalnya adalah bukan hurufnya, tapi barisnya. Emang ada huruf? Ada, nanti ceritanya lain lagi. Nanti ada huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, idgham mutamasilain. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, idgham mutajanisain. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi bunyinya hampir sama mutaqaribain. Wah, banyak ya. Ada idgham biguna, idgham bilaguna nanti itu huruf. Nah, ini ini baris. Rahmatullah. Ngarahmatullah ya. Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah warahmatullah. Ah, kumaha? Kita peringati Maulid Nabi hari ini. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan ya saudara-saudara kita. Ya, ada beberapa yang memang logat daerah. Kayak saya nggak bisa F, <laughs> ya. Kayak saudara kita nggak bisa ain, ngalamin. Ada yang saudara kita nggak bisa kho, jadi alhamdu. Itu ya itulah. Tapi kita sama-sama belajar. Yang penting belajar dulu. Kalau sudah belajar belum ada perubahan, Allah akan maafkan insya Allah. Itu ya. Rahmatullah, lafad Allahnya dibaca tebel. Bunyi O. Oh, kenapa? Karena sebelumnya berbaris domah. Gampang, mudah dah. Nih, Pak Prianto ya, lagi jemput ke sini. Syahidallah. Tebel kan? Tuh. Karena sebelum lafad Allahnya baris di atas. Atas baris patah. Lafad Allah dibaca tebel, bunyi O. Oh, karena sebelumnya berbaris fathah. Apa susahnya? Tolong kalau ada kesusahan, kesulitan, jangan sungkan sampaikannya. One, oh, ini udah One ini oh, bersama jamaahnya tujuh orang datang, itu bahkan ngundang. Tapi jangan minggu, minggu Sabtu Sabtu Ahad itu saya di rumah yatim, ya padat. Tuh. Nasrum minallah, nasrum minallah. A'udzu billah. Tuh ya. Jadi sekali lagi yang menentukan lapad Allah yang biru itu tipis atau tebal yang merahnya itu ngambung Pak Ari yang merah, ya barisnya deh. Ya. <laughs> Yang belum pernah datang, datang makanya sekali-kali. Sekali aja deh, <laughs> kalau nggak sempat. Alhamdulillah. Lafad Allahnya dibaca tipis bunyi A, karena sebelumnya berbaris di bawah. Atau lafad Allah dibaca tipis bunyi A, karena sebelumnya berbaris kasrah. Bismillah, tipis ya, merahnya itu di bawah. Bismillah, di bawah atau kasrah. Alhamdulillah li lillah. Tuh persis yang merahnya di bawah lamnya. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah itu ya. Bi ayya bi ayya millah. Tuh. Udah Nah, masih ada waktu kan? Masalah kalau belajar dapat sedikit. Ya itu makanya ya. Ini alhamdulillah saya bikinkan. Nih, uh, lafad Allah. Tadi lafad Allah, sekarang alif lam nih perbandingannya. Betul, mudah belajar. Nih, lihat ya bisa terekam di dalam benak kita yang menentukan yang menentukan lafaz Allah dibaca tipis dan tebal bukan huruf sebelumnya tapi baris yang merah itu lain dengan yang ini mana nah dengan hukum alif lam lain lagi ya hukum alif lam hukum alif lam tuh ada dua macam ada alif lam komaria ya. ada alif lam syamsiah ya. syamsun matahari komar bulan ya Komariah ada bulannya tuh. Huruf komariah ada 14. Alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya bagi hajjaka wa khab akimah. Cepat-cepat ada di bukunya ya, ada di diktat. Ya bagi hajjaka wa khab akimah. Alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ini yang saya katakan kalau nggak belajar nggak akan paham. Ya iyalah, coba aja. Kalau lapar Allah tadi kan yang menentukan itu baris sebelumnya. Sedangkan di alif lam ini sesudahnya. Tuh, lihat. Contoh alif lam komariah. Ya. Al-bi'ru. Al-bi'ru alif lam komariah. Kenapa? Treng-treng. Tuh, di atas lamnya ada sukunnya tuh. Nih, yang menentukan sekarang bukan sebelum tapi sesudah. <laughs> Kayaknya kalau nggak belajar, iya, sama seperti orang maaf yang nggak bisa lihat, tidak bisa membedakan mana gajah mana kebo. Sama-sama badannya besar. Karena bilang yang namanya kebo itu eh ya, yang namanya kebo itu kerbau ya. Yang namanya kerbau itu badannya besar. Jadi setiap yang besar ya besar gitu ya. Itu ya. Iya nih dari Bu Yayu, iya bisa dari Payok Pesona kehayangan, betul Pak Irwanto, bisa dari dua-duanya. Iya SMS-nya. Ya. Jadi orang yang yang nggak lihat, maaf, di, diajarinnya namanya gajah tuh panjang. <laughs> dipegang lah dipeganglah belalainya. Panjang. Eh, yang lain juga ada yang panjang lagi. Oh, ini gajah. Ah, itu. Jadi harus kafah harus sempurna. Jadi yang menentukan lafadz Allah dibaca tipis tebal huruf sebelum bukan huruf tapi barisnya yang merahnya. Sedangkan hukum alif lam komariah ya samsiah yang menentukan alif lam itu dibaca atau tidak huruf sesudahnya. Duh, ya bisa dipahami. Huruf sesudahnya bukan baris di sini. Hurufnya mah barisnya mah apa saja kalau untuk alif lam. Yang penting hurufnya. Kalau lafaz Allah tadi hurufnya apa saja yang penting barisnya. Kalau baris di atas tebal, kalau baris di bawah tipis. Ih, eh, mudah banget ya. Sedangkan alif lam bukan baris, tapi hurufnya. Kalau alif lafad Allah baris sebelumnya, kalau alif lam ini huruf sesudahnya. Itu terlihat lihat al ya. Nih, waktunya mau habis enggak apa-apa. Al-bi'ru tuh. Alif lam ini dibaca. Kenapa? Di atas lamnya ada sukunnya. Teng teng. Dah. Kenapa ada sukunnya? Nah, itu akibat karena setelah alif lam bertemu huruf komar itu ba al-bi'ru. Ya. Beda dengan yang sebelahnya as-somadu. Alif lamnya tidak dibaca. Ya jelaslah karena tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak ada tanda bacanya? Karena setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah. Cirinya alif lam samsiah setelah alif lam ada huruf ada tasdidnya, ada sidahnya. Di bawah sidah itulah huruf samsiahnya. Tuh, bedakan perbandingannya. Al-bi'ru dibaca karena di atas lamnya ada tanda bacanya. Nah, kenapa ada tanda baca? Itu akibat pertemuan, <laughs> ya. Pak Prianto sama Ibu Prianto bertemu adalah adit kan? Itu akibat pertemuan <laughs> gitu kan. Al-bi'ru ini lamnya di lamnya ada sukunnya ada baca, dibaca karena setelah alif lam bertemu ba. Asomadu tidak dibaca lamnya, tidak ada tandanya. Itu akibat karena setelah alif lamnya bertemu sod. Susah ya, makanya belajar datang. Kalau datang mah sekali aja datang pinter ya, apalagi nanti dibantu dengan di internet ya insyaallah ke depannya. Al-bi'ru tuh, asomadu Mudah kan? Iya, jangan banyak-banyak. Nanti ibu nggak nggak datang, nggak belajar. Karena datang itu pahala. Iya, oh hari ngomong-ngomong pahala, ya baca aja Quran. Makanya belajarnya pakai Quran, pakai hadis. Allah dan Rasulnya selalu mengungkapkan bagaimana pahala orang yang bersedekah itu. Seribu jadi tujuh ratus ribu. Coba Bu Yayu ya. <laughs> Berarti bagus. Itu seperti itu Bu Bibi ya. Bu Lia, ya. Terima kasih untuk hamba-hamba Allah yang sudah membantu rumah yatim kita, anak-anak yatim kita ya. Karena itu tadi 700 kali lipat 700 ya. Insya Allah. Dan selalu bilang tentang pahala ada ajrun kabir, ajrun hasanah ya. Selalu dalam Quran itu seperti itu. Jadi kalau nanti ke pesona kahyangan jauh, jalan kaki aja gitu. Jadi jangan lupa ya. Kendati pun tanggal 20 21 ini libur, kita tidak libur. 20 21 22 23 ya dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu seperti biasa. Hari Kamis hari ini saya ada taklim di Parung. Parung, nah Ibu silahkan dari Parung ini eh, dari Pasar Parung masuk ke Ciseeng. Nanti ada pom bensin, ada Indomaret, ada SD Impres masuk ke Pila Parung. Saya insya Allah jam 9 sudah di sana. Jam 9 sampai jam 12 kalian dengan Maulid Nabi. Ya, saya tidak memberikan tausiah tentang Maulid Nabi nya, saya tentang tajwidnya. Berbagi aja dengan ustaz yang lain ya. Jadi hari ini silahkan terbuka untuk umum. Besok juga terbuka untuk umum walaupun di rumah, di rumah tapi tetap terbuka untuk umum karena hamba Allah yang punya rumah Pak Karim, Pak Bu Yayu ini bersedia ditempatin karena tahu bukan untuk jamaah, bukan untuk hari tapi untuk Allah ibadah kepada Allah. Bisa dibayangkan kalau 70 orang yang datang pahalanya seperti itu ya. Tapi jangan dibilang-bilang karena saya yang bilang ya. Itu nanti pahalanya hilang. Nah ini silahkan besok Eh, hari Jumatnya ada di Pesona Kahyangan. Itu. Untuk lebih lengkap alamatnya silahkan tanya Ibu Purwati ya. 8447402. 8447402. Hari Sabtu biasa seperti biasa taklimnya, hari Ahad juga seperti biasa. Sekali lagi saya mohon doa restunya biar perjalanan saya juga selamat. Hari ini ke Parung, selesai ngaji ke Parung, Ibunda sakit, saya harus nengok juga ke sana. Itu kembali ke Jakarta hari Jumat. Hari Jumat juga harus ngaji. Pada pada Jumat seperti biasa ya jam satu Istri juga istri tercinta juga tengah sakit. Mudah-mudahan itu semua ujian ya. Saya yakin Allah menguji hambanya ingin meningkatkan derajat. Sampai di mana kekuatan iman kita terhadap Allah. Karena setiap ujian pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Terima kasih untuk ibu dan bapak semua atas doanya. Semoga ibu dan bapak semua juga sehat, diberikan keberkahan, keselamatan, diberikan pemahaman, kecerdasan dan istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam bertakwa. Hari ini adalah Maulid Nabi. Ya, semoga momentum yang ada kita bukan hanya sekadar membaca rawi tapi kita betul-betul tahu sejarah Nabi agar Rasulullah betul-betul diteladani karena Rasulullah adalah suri teladan rahmatan lil alamin untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki